Kitab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala secara umum berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Walaupun di sana tentunya juga mengandung pembicaraan sebagian dari tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak berbicara tentang tauhidul uluhiyah karena di zaman beliau yang sangat merebak dari penyimpangan-penyimpangan di antaranya sangat kental berkaitan dengan syirik dalam masalah uluhiyah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. pelajaran kitab Tauhid satu di antara silsilah pelajaran akidah dari banyak perkara akidah yang harus kita benahi dan harus kita luruskan sebagaimana akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang telah diwujudkan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Dan sebagaimana insyaallah pernah kita pelajari bahwa mengawali kita dalam beragama atau membangun amaliah kita dalam berislam maka hendaknya kita mengetahui prioritas dari mana kita hendaknya membangun agama kita. Karena tidak setiap kaum muslimin dia faham dari arah mana dia harus membangun agamanya. Sebagaimana sebagian orang mereka ketika belajar Islam yang dengan itu berarti dia akan membangun amal-amal Islam dia berangkat dari belajar fikih sehingga bayangan dia bahwa Islam itulah fikih dalam makna fikih ini berbagai macam pendapat para ulama yang berkaitan dengan amalia-amalia ibadah yang kita fahami bagaimana fikih aimatul madzhab, fikih imam empat yang empat madhab sehingga ketika dia belajar fikih yang dia dapatkan sekian banyak perbedaan para ulama yang hampir setiap masalah selalu ada perbedaannya di kalangan para ulama dengan menjadi sekian banyak pendapat akhirnya dia punya kesimpulan yang salah tentang Islam bahwa Islam adalah agama yang semuanya adalah mengandung ini perbedaan pendapat dari awal sampai akhir tanpa dia bisa membedakan mana perkara yang seorang boleh berbeda pendapat mana perkara seorang yang tidak boleh berbeda pendapat mana perkara yang berbeda pendapat boleh kita tolerir mana perkara beda pendapat yang tidak boleh kita tolerir, tidak faham. Sehingga ketika dia beragama, di antara hasilnya adalah dia akan memaklumi semua perbedaan pendapat apapun jenis perbedaan pendapat tersebut. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas perbedaan pendapat dari awal munculnya Islam sampai akhir dia mengalami beragama. Sebagian orang dia belajar Islam dengan melihat sejarah dengan dia belajar sejarah yang kemudian dia dapatkan bahwa Islam digambarkan dari awal pertumbuhannya sampai zaman kita yang ada adalah gambaran peperangan dan peperangan, pertikaian dan pertikaian, penumpahan darah dan semisalnya. Sehingga dalam gambaran dia begitulah gambaran Islam. Yang dari awal sampai seterusnya tidak pernah sepi dari pertumpahan darah di antara para pemeluknya. Ini sebagian contoh sebagian umat atau sebagian kaum muslimin demikian dia dalam mengawali mempelajari Islam. Adapun para ulama kita menjelaskan sebagaimana berangkat dari sebuah riwayat ibda'u kama bada Allah wa rasuluh mulailah dari mana Allah dan Rasulnya memulai awalilah dalam membangun agama, awalilah dalam berislam dari mana Allah dan Rasulnya mengawali dalam membangun agama seseorang. Dari mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membangun agama seseorang? Tentu jawabannya adalah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah yang telah ini dipaparkan para ulama sejarah dakwah yang dilalui para oleh Rasulullah Sallam dan para sahabat yang kesimpulannya bahwasanya hendaklah mengawali dalam beragama dalam berislam dengan dia mempersiapkan dulu akidahnya dengan dia memahami dulu perkara akidahnya. Kenapa demikian ikhwan fillah? Yang pertama bahwa akidah dalam Islam merupakan asas merupakan pokok yang di atasnya dibangun semua bangunan Islam yang tidak akan berfaedah semua jenis amal yang dilakukan kecuali dia tegakkan di atas akidah yang sahihah, iman yang sahih, keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuatkan kepada kita tamsil tentang kepribadian seorang Muslim secara sempurna digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang sempurna. Pohon yang sempurna yang terdiri dari akar yang kuat, batang percabangan yang menjulang tinggi, kemudian buah-buahan yang senantiasa tumbuh. Sehingga pohon ini adalah pohon yang ideal pohon yang banyak memberikan manfaat, pohon yang sempurna. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti uqulaha kullahinin bidni rabbihah Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat tauhid yang merupakan ruh kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Kasajaratin thayyibah. Seperti pohon yang thayyibah, pohon yang baik pohon yang sempurna. Bagaimana pohon yang sempurna itu? Asluha tsabitun, akarnya kuat. Sehingga pohon ini memiliki akar yang kokoh. Wa faruha Batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha pohon yang akarnya kuat, batangnya kokoh, batangnya bagus, rindang, kemudian mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tamsil dari syajaratul iman yang sekaligus merupakan gambaran kepribadian seorang muslim kepribadian yang sempurna yang para ulama kita di antaranya menjelaskan bahwa seorang muslim adalah orang yang mereka dalam hatinya tertanam akidah yang kuat. Sebagaimana akar tidak kelihatan, dia ada di bawah tanah, maka akidah seorang muslim tertanam dalam hatinya. Dan dia memiliki batang percabangan yang menjulang Seorang muslim adalah orang yang dia memiliki al-a'malu salihat, memiliki amal-amal saleh yang terangkat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yas'adu kalimatu thayyib wal amalu salih yarfa'u. Amal-amal saleh dan kalimat-kalimat yang baik dari seorang muslim dia terangkat jadi terangkat kepada Allah dan amal-amal yang diterima oleh Allah karena amal ini adalah tumbuh dari akar dari akidah yang sahihah akidah yang benar amalnya seorang yang bertakwa kepada Allah karena Allah tidak akan menerima amal kecuali amal orang yang bertakwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin Tu'til kula kulahinin bitni rabbiha. Yang pohon ini mengeluarkan buah-buahan setiap saat sehingga kehidupan seorang muslim, seorang mukmin kehidupan yang bisa dirasakan. Baik dirasakan kebaikannya oleh diri sendiri atau kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana tidak ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah Seorang muslim dia akan memetik hasil dari akidah yang dia miliki berkaitan dengan kuatnya keyakinan dia, lurusnya iman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya memiliki yakni sandaran yang kokoh, memiliki tempat kembali yang serba mencukupi yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi yang ini merupakan modal yang paling besar seorang hamba untuk dia bisa berbahagia dalam kehidupan dia. Ini orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati yang betul sangat kokoh dalam menghadapi kehidupan yang ada. Demikian pula orang lain memetik hasilnya dari akidah, dari keimanan seorang mukmin karena seorang mukmin dengan imannya akan memunculkan al-akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, semakin sempurna iman seorang semakin baik akhlaknya, semakin iman seorang semakin sempurna iman seorang semakin baik lesannya, semakin baik amalnya, semakin baik yakni perbuatan dia. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga ini merupakan gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga Nabi menjelaskan inna minasyajar lama barakatuhu kabarakatil muslim sesungguhnya ada sebuah pohon yang nilai keberkahannya itu sebagaimana keberkahan seorang muslim. Seorang muslim hidupnya lah hidup yang barakah. Hidup yang serba mengandung kebaikan dirasakan oleh dirinya dan orang lain keberkahan hidupnya tersebut. Ikhwan fillah, ketika Allah menggambarkan demikian tentang kepribadian seorang mukmin di mana posisi akidah tauhid ada pada akarnya ada pada akarnya. Sebagaimana seorang mukmin dia membangun semua amal-amal yang dia lakukan dari akar akidahnya. Dari akidah dia. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan Bunyal Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima dasar yang lima dasar tersebut merupakan pokok-pokok daripada pilar seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga Nabi ibaratkan seorang muslim bagaikan bangunan sebuah rumah yang tentu bangunan ada pondasinya, ada pilar-pilarnya, ada atap pelindungnya. Demikian pula agama yang Allah berikan kepada kita. Ada yang menempati bagian posisi pondasi dan itulah akidah tauhid. Ada yang menempati posisi pilar-pilar yang menegakkan agama seorang. Itulah diantaranya amal-amal ubudiyah yang sangat pokok diantaranya salat. Ada diantaranya menjadi pelindung-pelindung Islam. Itulah diantaranya jihad dan ada ornamen pelengkap-pelengkap daripada bangunan Itulah diantara hiasan-hiasan yang ada dalam amaliah yang diajarkan oleh Islam. Ikhwan fillah, ini yang pertama. Kenapa kita mesti belajar akidah? Belajar tauhid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima Bentuk amalan apapun yang kita lakukan kecuali amal yang tumbuh dari akidah yang sahihah. Amal yang muncul dari iman yang lurus. Boleh jadi seorang beramal dengan amal yang sama. Surah amalnya, bentuk amalnya itu sama. Akan tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Contoh yang sangat praktis yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu amal membangun masjid. Amalnya sama, membangun masjid. Akan tapi yang satu membangun masjid dengan asas iman, dengan asas akidah yang sahihah. Yang satu membangun masjid dengan akidah yang fasidah dengan akidah yang rusak. Sebagaimana Allah jelaskan tentang amaliyah orang mukmin yang bertakwa dengan amaliyah orang munafik yang hatinya menyimpan kekafiran. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afaman assasa bunyanahu ala syafa uh, aman bunanya mu ala taqwa Allah." khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam Apakah orang yang membangun bangunan di atas asas takwa dia menegakkan atau dia membangun bangunan ini di atas asas takwa yaitu asas akidah yang lurus di atas keimanan yang benar berangkat dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa adalah orang yang mereka memiliki iman yang sahih dan kemudian dia darinya terwujud amal-amal yang saleh. Apakah orang yang mereka membangun bangunan di atas asas takwa? Ini adalah para sahabat. Nabi dan para sahabat yang membangun masjid kubah. Masjid yang didirikan di atas asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itukah yang lebih baik kata Allah? Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin farharabi finari jahannam. Ataukah yang lebih baik itu adalah orang yang mereka membangun bangunan di pinggir jurang Kemudian bangunan itu runtuh bersamanya ke lembah jahanam. Inilah amal perbuatannya orang munafik yang membangun masjid yang dikenal dengan masjid Birak. Sama membangun masjid. Akan tapi yang satu masjid yang dibangun di atas asas takwa minallah. Di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu membangun amalia masjid di atas asas kekufuran. Yang begitu dia meninggal di atas kekafiran, dia langsung ke lembah jahanam. Amalia dia runtuh, tidak berfaedah, bersama dengan pemiliknya runtuh ke lembah jahanam. Apa yang membedakan kedua kelompok ini ikhwan? Akidah yang ada di hati mereka yang mendasari amal perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para nabiullah alaihi salatu wasalam tanpa kecuali Ketika mereka datang dalam rangka untuk melakukan islah, perbaikan terhadap manusia, kedatangan para nabi dan rasul untuk membangun manusia, membangun manusia seutuhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menempati nilai kemanusiaan yang sempurna Tentu kita sepakat bahwa para nabi adalah manusia terbaik yang menjadi teladan dalam membangun manusia. Seorang mukmin, seorang muslim dia sepakat bahwa para nabi adalah orang yang terbaik dalam merancang membangun manusia karena Nabi adalah manusia pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk membangun manusia, memperbaiki manusia. Dan kita juga mengetahui bahwa masalah yang dihadapi setiap nabi berbeda dengan nabi yang lain. Ada di antara nabi yang mereka berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah kerusakan-kerusakan yang lainnya yang berbeda-beda. Jangan Anda tanyakan apakah mereka menghadapi masalah politik. Jelas. Setiap nabi datang mereka berhadapan dengan sistem kekuasaan yang didominasi dengan semua jenis jahiliyah. Politik yang berjalan adalah politik jahiliyah jelas. Karena jangan sampai ada orang yang mereka nanti mengatakan kan berbeda antara zaman Nabi dengan zaman kita. Jangan zaman kita ini masalahnya kompleks. Masalah politiknya sangat ruwet kompleks. Enggak. Sama. Bahkan yang dihadapi para nabi tentunya terkadang jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita hadapi. Akan tapi Anda lihat tidak ada seorang nabi pun yang mereka datang ke tengah-tengah manusia kecuali mereka membawa satu pembenahan dari akar yang sama. Membenahi manusia, membangun manusia dengan setar yang sama. Mereka mengawali pembenahan manusia dengan setar dari memulai mengawali dari pembenahan akidah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwah para nabiullah alaihi salatu wasalam yang secara umum Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqas alaihi dhalalah sungguh pada setiap umat kami utus seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus pada setiap umat rasul. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan bimbingan. Likulli umatin rasul wa fi kulli qaumin had. Setiap umat ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada setiap kaum hadun Allah mendatangkan pembimbing yang akan membimbing mereka jalan hidup mereka. Sehingga keberadaan Rasul di tengah-tengah manusia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah SAW, ya Muhammad SAW, ya Rasulullah, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Lihat bagaimana para nabi mereka memperbaiki manusia. Mereka memperbaiki manusia dari akar masalah. Dari akar masalah Sebagaimana petani yang jeli, petani yang faham dia akan selalu memperhatikan akar tanaman tersebut. Ketika melihat ada fenomena tanaman yang dilihat itu ada kerusakan daun-daunnya, ada kerusakan daun-daunnya, ada daun yang kering, ada daun yang rusak, ada cabang-cabang yang rusak. Ini pohon kok rusak seperti ini. Petani yang faham, dia akan punya kesimpulan, pasti akarnya ada yang busuk. Pasti. Semua petani faham yang demikian. Di mana ada akar yang busuk akan menimbulkan cabang, tumbuhan, pertumbuhan yang tidak baik, yang rusak, yang menguning, yang membusuk. Maka diangkat, tanaman itu diangkat, dilihat ada bagian akar yang busuk. Maka dia buang, dia semprot, dia kemudian sehatkan akarnya. Nanti akan tumbuh di atasnya itu tumbuhan yang bagus. Demikian pula seorang perancang bangunan Ketika dia akan merancang, ketika dia merancang bangunan, bangunan ini akan dibangun berapa tingkat? Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh. Setiap mereka merancang bangunan akan dibangun berapa tingkat, maka mereka selalu perhatikan bagaimana mereka harus mempersiapkan pondasi. Semakin dia nanti membangun bangunan yang megah, tingkatnya semakin banyak, maka dia akan mempersiapkan pondasnya semakin kuat. Ini sudah menjadi sunnah dalam kehidupan ketika orang mau membangun sebuah bangunan. Maka semua para Nabi Allah alaihissalatu wassalam Demikian juga Ibaratnya mereka para arsitek kehidupan yang ingin membangun manusia yang indah, yang bagus, yang sempurna. Maka dia sangat faham apa yang harus dia benahi dahulu dari manusianya itu. Maka dia yang pertama kali mereka dakwakan sama bandar, sama start dakwah mereka yaitu mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah. Baik yang dilihat itu kerusakan akhlak, kerusakan ekonomi, kerusakan politik, dan berbagai macam jenis kerusakan yang dilihat dalam fenomena kehidupan. Tapi mereka memiliki saat, berangkat dari ya ini berangkat dari perkara yang sama dalam dakwah. ini mereka mendakwai mendakwakan pertama kali ini dakwah tauhid, mendakwakan akidah, yang harus tertanam dulu dalam hati mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Ini seruan seluruh para nabi dan rasul. Semuanya tanpa kecuali. Kalau ayat ini ayat yang umum, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayat yang merupakan rincian tentang dakwah para Nabiullah alaihissalam dari Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Su'aib, Nabi-Nabi yang berikutnya sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua memiliki ungkapan kalimat yang sama yang Allah katakan diantaranya ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu wa yaqamku sembala Allah yang tidak ada sembahan yang sesungguhnya yang sebenarnya kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqamtu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya bagi kalian selain Allah. Kalimat yang sama dengan yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas Qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah kalian akan beruntung. Kalimat yang sama. Makna yang sama. Bagaimana semua para Nabi Allah alaihi wasallam mereka mengarahkan mereka untuk memiliki tauhid, memiliki tauhid yang lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwan Karena ini akar yang akan memperbaiki segalanya. Dan ini merupakan sebab kerusakan dalam bagian ini merupakan sebab terjadinya segala bentuk kerusakan yang ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ketika manusia mereka melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan. Di mana sebabnya? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati bi yamini. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Pengagungan manusia itu berangkat dari pengagungan dalam hatinya. Kemudian muncul pengagungan lahir. Ketika dalam hati manusia tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam hati manusia tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan melakukan berbagai macam perbuatan yang menunjukkan perbuatan tersebut tidak adanya pengagungan kepada Allah sehingga muncul fenomena kekafiran, muncul fenomena kesyirikan, muncul fenomena kemaksiatan, muncul fenomena kebid'ahan dan semisalnya. Ini terjadi karena tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan pengagungan yang benar, yang sebenarnya, maka mereka tentu tidak akan kafir, tidak akan mengingkari Allah. Bagaimana mereka mengingkari Allah? Sedangkan tanda bukti yang berkaitan dengan benarnya Allah Subhanahu wa taala itu terpampang di segala tanda. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan kitab risalah, maka alam semesta merupakan saksi tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Apalagi kemudian Allah turunkan risalah yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga akan akan lebih lagi manusia mengenal Allah dan seandainya mereka mengagungkan Allah tentu dia tidak akan mengingkari Allah. Demikian pula mereka tidak akan menyekutukan Allah. Bagaimana mereka akan menyekutukan Allah sedangkan mereka tahu Allah tidak ada yang sebanding dengan tidak ada sesuatu pun yang sebanding setara yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka tidak akan melakukan bid'ah. Bagaimana melakukan bid'ah sedangkan dia tahu Allah telah menurunkan risalah yang sempurna. Demikian pula mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mereka akan maksiat? Sedangkan Allah melihat dia di, di, di manapun dia berada. Maka segala fenomena penyimpangan-penyimpangan yang ada pada manusia muncul dari tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tauhid dakwah yang mengenalkan siapa itu Allah dan menanamkan tentang yakni nilai-nilai atau mengenalkan tentang Allah sehingga menjadi sebuah keyakinan dalam hati manusia ini yang merupa, ini merupakan akar perbaikan yang akan memperbaiki sisi kehidupan manusia dalam segala perkara. Ikhwan Seandainya kita telah tahu bahwa pusat gerakan manusia itu adalah perintahnya ada di hati manusia. Apabila kita telah mengetahui pusat perintah yang memerintahkan mata Anda harus begini, telinga Anda harus begini, tangan Anda harus begini, kaki Anda harus begini, itu pusatnya ada di hati manusia pusat pemerintahnya itu. Maka seandainya orang ingin perbaiki segala gerak-gerik manusia, gerak-gerik matanya, gerak-gerik telinganya, gerak-gerik tangan kakinya, gerak-gerik anggota badan dia, maka perbaiki hatinya dan perbaikan hati itu tidak ada cara lain kecuali dengan menanamkan akidah dan keyakinan yang sahihah dalam hati seorang. Dan itu yang akan merubah yang akan merubah. Kenapa seorang sama-sama sehat akan tapi yang satu sangat ringan melangkahkan kaki ke masjid yang satu sangat berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Sama-sama sehat punya waktu luang yang satu ringan melangkahkan kaki ke tempat-tempat tolabul ilmi Yang satunya sangat berat dan tidak ada minat Sama-sama dia diberikan kemampuan untuk membaca Arab sehingga bisa membaca Al-Quran. Akan tapi yang satu Masya Allah memiliki semangat yang besar untuk membaca Al-Quran. Yang satu sama sekali nggak pada kemauan membaca Al-Quran. Apa yang membedakan ikhwan fillah? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati manusia. Sehingga memperbaiki diri kita dengan mengawali belajar akidah dan menanamkan akidah dalam hati kita itu merupakan yakni gerakan yang paling tepat untuk merubah diri kita. Karena pusat gerakan itu adalah ada pada atau pusat perintah itu ada pada hati manusia. Yang ke Empat. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga ya fillah. Ketika seseorang dia telah berhias dengan akidah yang sahih, dengan iman yang sahih maka dia akan menimbulkan buah-buah yang indah dan manis dan gambaran-gambaran yang hebat di, di berbagai lapangan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan diantaranya walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan hati manusia berias dengan iman apa yang akan terjadi ikhwan yang pertama orang tersebut akan memiliki kecintaan terhadap semua amalia-amalia iman walakin Allah habbaba ilaikumul iman dan segala yang merupakan tuntutan iman itu merupakan satu yang indah bagi dia. Wazayyana fi qulubikum. Yang pertama ini ikhwan, orang-orang yang mereka hatinya telah diwarnai dengan akidah yang sahihah, berhias dengan iman yang lurus yang benar, orang ini akan merasakan halawatul iman dia akan merasakan rasa manisnya iman. Ta'mal iman. Dia akan merasakan rasa manisnya iman. Keindahan-keindahan dalam mewujudkan berbagai macam amaliah-amaliah yang merupakan tuntutan keimanan. Sebagaimana para sahabat Nabi Rasulullah jami'an contoh yang paling nyata. Bagaimana hati mereka betul-betul merasa indahnya dan merasakan manisnya ketika mereka bisa mewujudkan amal-amal iman. Satu contoh diantaranya dalam masalah sholat. Bagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajilat qura'a wa ju'ilat qurratu aini fi salat dijadikan salat dalam hatiku merupakan kesejukan Bagaimana Rasulullah SAW merasakan sejuknya dengan amal salat Sebagaimana pula ketika Nabi mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisalah." wa Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Bagi Rasulullah dan bagi para sahabat, salat merupakan tempat istirahat dari kepenatan berbagai macam kehidupan yang dirasakannya. Perkara menyejukkan hati. Kapan itu terjadi? Terjadi karena sempurnanya iman yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga kita telah dengar riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW salat sampai menghabiskan waktu yang sangat lama, berdiri yang sangat panjang, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ini semuanya beliau lakukan dengan segala kelezatan yang dirasakan. Karena iman itu apabila telah menjadi hiasan dan mati seorang, maka iman akan akan mewariskan halawatul iman akan memberikan ta'mal iman, memberikan rasa manisnya iman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau di antaranya menceritakan ketika beliau berbicara tentang amal salat, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman Barang siapa yang dia ingin bertemu Allah besok dalam keadaan sebagai seorang muslim Artinya ketika dia mati sebagai seorang muslim dan bertemu Allah dalam keadaan seorang muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Falyuhafid hadis salawat hina yunada biha. Jagalah mendatangi salat-salat wajib ketika diserukan untuk berangkat ke masjid jagalah sholat-sholat tersebut. Ketika Anda diseru untuk datang ke masjid menunaikan salat. Karena yang demikian adalah sunnah yang Allah sunnahkan kepada nabinya. Dan kemudian belum menceritakan diantaranya. Sungguh ada seseorang yang dia datang ke masjid dengan cara dipapah oleh dua orang hingga didudukkan di soft. Pertanyaannya ikhwan fillah, orang ini memiliki udur untuk dia tidak berangkat ke masjid. Apa yang menjadikan dia memiliki semangat yang besar sampai toh harus dengan cara dipapah oleh dua orang sehingga didudukkan di saf. Kenapa dia seperti itu? Atau kenapa dia sampainya demikian? Rupa dalam mewujudkan amal mendatangi masjid untuk salat jamaah. Karena akidah yang tertanam di hati dia berkaitan dengan segala keutamaan berkaitan dengan salat jamaah. Yang mendorong dia berbuat demikian adalah apa yang tertanam dalam hati dia. Ubay bin Ka'ab dia menceritakan adalah salah seorang sahabat Ansor. Kalau bicara soal rumah, dia itu rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Dia di ujung kota Madinah. Paling jauh dan suasana Madinah secara umum suasana Saudi kalau pas dingin sangat dingin sekali, kalau pas panas sangat panas sekali. Tapi orang ini kata Ubay bin Ka'ab Walaupun rumahnya paling jauh di ujung Madinah Tapi tidak pernah dia ketinggalan dari sholat bersama Rasulullah SAW sampai ditawarkan kepada dia. Seandainya saja dia mau membeli keledai atau kendaraan yang bisa menolong dia di waktu malam, mengangkut dia di waktu siang, menghindarkan dari teriknya panas. Apa katanya? Maya suruni anna mangzili fi jambil masjid. Tidak menggembirakan saya seandainya Rumah saya ada di samping masjid. Apa yang beliau inginkan? Uridu ayat Allah? Aku sangat ingin seandainya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua langkah-langkah kakiku semenjak aku berangkat dari rumah sampai kepulanganku ke keluargaku. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar tentang keinginan orang tersebut yang semuanya berangkat dari akidah dia, iman dia, sehingga dia rasakan kelezatan dalam mendatangi sholat jamaah walaupun dia di ujung Madinah. Apa kata Nabi? Qad jama'allahu lakum. Allah telah mengumpulkan semua yang Anda inginkan. Ikhwan fillah, antum melihat? Apa yang mendorong mereka merasakan indahnya, manisnya, lezatnya amal yang terasa berat oleh orang yang mereka tidak memiliki iman. Apa yang tertanam dalam hati mereka. Oleh karena itulah merubah seseorang untuk dia berubah fisik itu gampang. Asal Anda bisa merubah hati dia. Sekejap akan berubah. apa yang menjadikan Umar ibn Khattab radhiyallahu yang dia berangkat dari rumahnya menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di tengah jalan seketika dia berubah dan menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu yang berubah adalah apa yang ada dalam hati dia Ikhwan fillah Demikian pula bagaimana kecanduannya para sahabat dulu dengan khamr. Kecanduan yang sudah diobati dengan apapun pengobatannya. Ternyata pendidikan iman yang diajarkan Nabi, pendidikan akidah yang diajarkan Nabi, itulah yang satu-satunya yang bisa merubah mereka dengan sukarela. Sehingga masyarakat yang awalnya kecanduan dengan homer, dengan segala bentuk kecanduan mereka. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang turun setelah melalui pembinaan keimanan di awal-awal turunnya ayat sehingga iman telah tertanam di hati mereka, akidah telah tertanam di hati mereka, bayangan tentang jannah, tentang anar, kecintaan terhadap Allah telah terbayang dan tertanam di hati mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun innama syaitan innama syaitanu inna innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir apa kata Allah Subhanahu wa taala wa kaum Allah memanggil atas nama iman yang telah tertanam di hati mereka Allah memanggil dengan sifat iman yang ada di hati mereka karena sebelumnya mereka telah dididik oleh Rasulullah SAW dengan pendidikan keimanan yang tertanam yang Rasulullah tanamkan di hati-hati mereka. Sehingga bagaimana mereka memiliki pengagungan kepada Allah, memiliki yakni gambaran tentang jannah, tentang annar Allah katakan sesungguhnya khamr judi, menyembah berhala, mengundi nasib, rijusun bin amali syaitan merupakan barang-barang najis amalan syaitan fastanibuhu jauhilah amalan itu la'alakum tuflihun mudah-mudahan dengan begitu anda akan beruntung Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil hamri wal maisir. Kenapa? Karena sungguhnya syaitan hanya menghendaki terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan khamr dan judi dan dan syaitan akan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan agar kalian meninggalkan salat Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir ayat apa? Fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian berhenti meninggalkan itu semuanya? Maka ketika turun ayat ini, lihatlah apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak perlu untuk menghentikan kebiasaan mereka minum khamr dengan mengadakan rapat besar kalau sekarang rapat DPR MPR kemudian memutuskan untuk dia memperdebatkannya pun membayar atau mengeluarkan menganggarkan sekian miliar kemudian mengkawal dengan berpeleton-peleton pasukan tidak Nabi cukup mengutus dengan satu orang mengumumkan kepada masyarakat Allah innal hamra qad hurimat Allah innal hamra qad hurimat Ketahuilah sungguhnya khamar telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah setiap telinga hati orang yang mereka memiliki iman mendengar mendengar pengumuman utusan Rasulullah SAW kecuali mereka semuanya menyambut dengan sambutan intahaina ya Rob intahaina ya Rob aku tinggalkan aku berhenti ya dari kebiasaan khamar yang dia minum dan mereka tuangkan mereka ini buang mereka tuangkan segala simpanan khamar mereka seakan sehingga digambarkan seakan-akan ganggang Madinah banyak dengan khamar amal yang demikian tumbuh atau munculnya fenomena yang demikian terjadi karena hati mereka telah tertanam akidah yang sahihah iman dalam hati mereka sehingga untuk berubah dari keadaan yang satu dan keadaan yang lainnya demikian sangat gampang. rahimakumullah. Demikian juga Seandainya kehidupan kita adalah kehidupan yang merupakan medan ujian dan demikian kehidupan kita. Kehidupan kita merupakan kehidupan medan ujian. Allah Subhanahu wa taala katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah akan aku uji kalian. Benar-benar aku uji kalian dengan hal-hal yang Anda pandang jelek dengan hal-hal yang Anda pandang baik itu semuanya merupakan fitnah ujian buat Anda. Kaya ujian, bagaimana miskin juga ujian. Sakit ujian, sehat juga sungguhnya ujian yang dipandang menyenangkan, dipandang tidak menyenangkan oleh manusia, sedang semua rangkaian kehidupan ini semuanya merupakan ujian. Seorang mukmin, ikhwani fillah, dengan imannya dan dengan akidahnya, dia akan menghadapi segala ujian tersebut dengan jiwa yang sangat mengagumkan, dia akan berada di antara as wa syukru. Di antara as wa sabru. Sehingga Nabi mengatakan ajaban di amril mukmin. Sangat mengherankan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, seluruh perkaranya baik bagi dia. Walisadaka ilalil mukmin dan tidak akan pernah ada seperti ini kecuali hanya pada orang mukmin. In asabatu sarra'u syakara fakana khairun lah. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairun lah. Kalau menimpa pada dia kebaikan, kesenangan, yang melapangkan dada dia maka dia pun bersyukur dengan seluruh nikmat Allah tersebut itu baik baginya kalau dia mendapatkan musibah yang menyedihkan, tidak menyenangkan, menyempitkan, maka dia pun bersabar, itu pun baik bagi dia. Karena dalam syukur dan sabar semuanya pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan keduanya mewariskan kelapangan dada karena yang dia dia tahu ini semuanya datang dari Allah taala ma asaba min musibatin illa bi'nillah wa may yu'min billah yahdi qalba. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang kecuali semuanya datang dari Allah. Barang siapa yang hatinya iman kepada Allah, Allah akan tunjukkan hati tersebut. Maka bagaimana sejarah telah menunjukkan kepada kita tentang kepribadian seorang mukmin yang memiliki akidah dan iman. Kita semuanya telah tahu sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa telah menimpakan ujian dan cobaan kepada para sahabat khususnya di awal-awal dakwah di Mekah. Bagaimana kisahnya Bilal, bagaimana kisahnya Amr bin Yasir sekeluarga, bagaimana kisahnya Khabab ibni Al-Ard yang semuanya penuh dengan penderitaan dan ujian. Akan tapi betapa sangat tangguhnya mereka dengan ujian-ujian tersebut. Cukup bagi Rasulullah SAW mengucapkan untuk keluarga Yasir, keluarga Amr bin Yasir, sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya jannah ada tempat kembali kalian kalimat yang menjadikan mereka kemudian bagaikan sekokoh gunung di dalam menerima ujian. Bagaimana Bilal yang telah beriman kepada Allah telah mengucapkan kalimat tauhid. Dia harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa dari siksaan tuannya Umayyah bin Khalaf. Demikian pula bagaimana Habab ibn Arab dia mendapatkan penyiksaan sampai kulitnya melepuh-melepuh karena di yang dicos dengan besi panas dan semisalnya. Dan lihat bagaimana para sahabat ketika menghadapi perang azab, Perang yang merupakan para musuh mereka bergabung bersekutu sehingga mereka menjadi satu untuk menghancurkan kaum mukminin. Pasukannya datang dari atas, dari bawah, pasukan yang siap menghancurkan kaum mukminin. Akan tapi lihatlah bagaimana kaum mukminin yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan mereka dari sisi jumlah dan per, dan persiapan perlengkapan peperangan tidak tidak sebagaimana para musuh yang akan menghancurkan kaum mukminin. Maka lihat bagaimana pemilik akidah yang lurus, pemilik tauhid yang benar, Bagaimana ahli tauhid mereka berkomentar? Apa katanya? Hada ma Allah wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasul dan Rasulnya. Wa Allah wa rasuluh dan benarlah Allah dan Rasulnya. Ini mukminin, ini muwahidin, ini ahlul iman, ini ahlul tauhid. Akan tapi lihatlah bagaimana komentarnya orang tidak memiliki iman, orang-orang munafik, apa katanya ketika melihat fenomena musuh yang demikian? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali perkara tipuan semata. Lihat, khawatifillah, ini semuanya diantaranya adalah buah daripada akidah dan iman dan tauhid yang tertanam dalam diri mereka dan lebih-lebih ya -lebih, pentingnya di antara pentingnya kita belajar akidah tauhid di zaman kita karena banyaknya syubhat yang berkaitan masalah tauhid khususnya tauhid uluhiyah dan demikian pula tersebarnya kebodohan yang merata di tengah-tengah kaum muslimin sehingga banyaknya kaum muslimin yang mereka melakukan amal-amal yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah akan tapi mereka tidak faham, tidak tahu kalau itu merupakan amal yang bertentangan, maka ini semuanya di antara pemicu dan pemacu yang menjadikan kita tentunya terdorong untuk mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dan satu di antara wasilah kita belajar tauhid insyaallah yang banyak faedahnya yang para ulama banyak memujinya dan banyak memberikan keterangan syarahnya adalah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah kita pada hari ini insyaallah pada Eh, pertemuan-pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pada bab per bab dari kitab tauhid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Eh, demikian eh, yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.